Melanjutkan kajian kita yang telah berlalu masih pada pembahasan zikir di mana zikir ini merupakan salah satu yang bisa menghidupkan hati. Zikir ini merupakan salah satu konsumsi yang harus dilakukan oleh orang yang beriman kepada Allah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan permisalan orang yang berzikir dengan orang yang tidak mau berzikir kepada Allah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Masalul ladzi yadhkur rabbah wal ladzi la yadhkur rabbah masalul hayy wal mayyit. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, permisalan antara orang yang berzikir dan ingat kepada Allah dengan orang yang tidak mau ingat dan tidak mau berzikir kepada Allah seperti orang yang hidup dan orang mati, bagaikan orang mati. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Muslim. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah membahas keutamaan surat Al-Ikhlas dan juga kita sudah membacanya dan kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan tentang isi kandungan dari surat Al-Ikhlas di mana kita membacanya pada pagi dan petang dan insya Allah pada sore hari ini kita akan membahas keutamaan dari surat Al-Falaq dan juga tafsir atau penjelasan dari surat tersebut. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Uqbah bin Amir, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alam tara ayatin anzalat atau unzilat hadhihi al-lailah?" lam yar lam yura misluhunna qat qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas rawahu Ahmad wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidakkah engkau melihat ayat yang telah diturunkan pada malam ini yang belum pernah terlihat sebelumnya sepertinya seperti surat tersebut yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas Hadis ini riwayat oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim dan juga yang lainnya. Ini adalah surat Al-Falaq kita membacanya pada pagi hari sebanyak tiga kali dan juga pada sore hari sebanyak tiga kali ya di samping surat Al-Ikhlas dan juga surat An-Nas. Di sini ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan surat Al-Ikhlas atau surat Al-Falaq dan juga surat An-Nas ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluh rasa sakit, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Al-Falak dan juga surat An-Nas, sebagaimana disebutkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka yaqra'u ala nafsihi bil mu'awwidhatain وينفذ فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه بالمعوذات وأمسح بيده عليه رجاء بركتها ورواه البخاري dan yang lainnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Apabila beliau mengeluh rasa sakit, maka beliau membaca untuk dirinya yaitu al-muawwidhatain, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Kemudian beliau meniupkan di tangannya. Tatkala penyakit tersebut lebih parah, maka aku membacakan untuknya yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas dan wa amsahu biyadihi Kemudian aku mengusapkan dengan tangannya kepadanya dengan harapan mendapatkan barokah darinya.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 Dan di samping dibaca di, di pagi hari tiga kali bersama dengan surat Al-Ikhlas dan juga surat An-Nas dibaca pada sore hari, maka surat ini juga bisa dibaca apabila kita mengeluh rasa sakit. Sebagaimana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan sakit, beliau membaca surat tersebut. Bahkan ketiga, ketika rasa sakitnya lebih parah, maka Aisyah radhiyallahu taala anha istri beliau membacakan surat tersebut dan mengusapnya dengan tangan beliau yang mulia dengan harapan mendapatkan barokah dari tangan beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada sebuah hadis dari Abi Nadrah an Abi Sa'id Al-Hudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadhu min a'yunil jan wa a'yunil insan. فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami' rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa Ibnu Majah wa qala Tirmidzi haditsun hasan. Dari Abu Nubrah dan dari Abi Sa'id bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau yata'awwadhu min ayunil jan, beliau berlindung kepada Allah dari mata jin dan juga dari ain manusia, dari mata manusia yaitu penyakit yang timbulkan oleh gangguan jin dan juga oleh gangguan manusia. Maka ketika turun ayat kedua ayat ini yaitu qul a'udzu falak dan qul a'udzu nas, maka beliau mengambil keduanya dan meninggalkan yang lainnya. Namun ini para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين dan kami turunkan dari ayat-ayat Al-Quran sebagai obat dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sebagian mufassir mengatakan huruf min di sini adalah litab'id, artinya sebagian, sehingga sebagian ayat tidak bisa dipakai untuk rukyah. Namun sebagian bisa dipakai. namun disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan beliau memilih pendapat bahwa min di sini adalah lil jins bahwa lil jinsi maksudnya untuk semua ayat Al-Quran itu adalah obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Bagaimana tidak karena Al-Quran adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa, petunjuk bagi orang yang beriman. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fi, hudan lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi, wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alif Lam Mim inilah Alkitab Al-Quran yang merupakan petunjuk tidak ada keraguan di dalamnya merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib dan juga beriman menegakkan solat dan mereka juga mengeluarkan sebagian dari yang diinfakkan oleh Allah dari rezekinya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ayat ini menunjukkan bahwa semua ayat Al-Qur'an adalah merupakan rahmat bagi orang yang beriman dan merupakan obat oleh karena itu, pernah suatu saat ketika ada seorang dari Saudi Arabia dalam sebuah buku kecil yang ditulis Dr. Al-Jibrin, ya, beliau menyebutkan dibawa berobat ke luar negeri, tepatnya di Amerika dia membawa obat ke sana dalam rangka mencari pengobatan yang lebih canggih menurutnya. Kemudian diperiksa, maka dokter mengatakan Kenapa ini penyakit kok bisa menurun padahal sementara dokter belum memberikan obat apa-apa? Dan yang menjaganya mengatakan kami membaca, membacakan Al-Qur'an. Nah, ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an adalah obat bagi kita fisik maupun non fisik terutama yang dijalankan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengeluh rasa sakit pada diri beliau yang mulia. Kemudian beliau membacakan surat Al-Falaq dan juga surat An-Nas dan boleh dibacakan untuk kepada orang lain. Ini menunjukkan keutamaan dari dari apa namanya surat Al-Falaq dan kita mencobanya agar kita mengamalkan hal tersebut sehingga kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak dari Al-Qur'an sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pendengar dari Raja di mana Anda berada, perhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an sebagai obat bagi kita dan juga sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kita Al-Quran ini adalah rahmat. Al-Quran adalah obat bagi orang yang beriman. Oleh karena itu, bagi orang yang beriman, janganlah meninggalkan Al-Quran. Dan jangan sampai dia melalaikan Al-Quran. Berakrablah dengan Al-Quran. Di samping Al-Quran membawakan pahala bagi setiap hurufnya. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi لا amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa harfun rawahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan kebaikan dan setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi sepuluh kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Semoga kita diberikan oleh Allah kekuatan agar kita bisa akrab dengan Al-Quran dan kita juga di samping membacanya maka kita juga mempelajari isi kandungannya dan selanjutnya kita mengamalkan apa yang terdapat dalam kandungan Al-Quran. Sebagaimana Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud mengatakan yang oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, "Maka ar-rajulu minna idza ta'allama asyra ayat lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'anihin wal amala bihin." Tidaklah salah seorang di antara kami ketika dia belajar 10 ayat tidak melebihi dari itu sampai dia memahami maknanya dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pernah satu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan penyakit ya yang beliau rasakan seakan-akan mendatangi istri-istri beliau sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah dia beliau berkata karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suhira hatta kana yara annahu ya'ti an-nisaa wa la yatihinna adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kena sihir sehingga beliau seakan-akan mendatangi istri-istrinya sementara beliau tidak mendatangi mereka dan Sufyan mengatakan wahada ashadu ma yakunu minas idha kana dan ini sungguh lebih parah daripada sihir apabila keadaan tersebut seperti itu dan berkatalah beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah ya Aisyah alimti anna Allah qad aftani fima istaftaituhu fih Tidakkah engkau tahu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan fatwa kepadaku yaitu memberitahukan kepadaku tentang apa yang aku minta kepadanya. Atani rajulan faqa'ada haduma inda ra'si wal akhar inda rijli. فقال الذي عند رأسه للآخر ما بال الرجل قال مدبوب قال ومن تبه قال لبيد بن عصام رجل من بني زريق حليف حليف اليهود كان منافقا قال وفيما قال في مشت ومشاق قال وأين قال في جف زلعة ذكر تحت رعوف في بئر ذروان قالت فأتى النبي صلى الله عليه وسلم البئر حتى استخرجه فقال هذه البئر التي أريتها وكأن معها نقعة الحناء وكأن نخلها رؤوس الشياطين قال فاستخرج فقلت أفلا تن فأفلا تنسرت فأفلا تنشرت فقال أما الله فقد فشفاني وأكره أن أسير على أحد من الناس شر أخرجه البخاري Kemudian dia berkata, bersabda kepada Aisyah, Wahai Aisyah, tahukah engkau bahwa Allah telah memberitahukan kepadaku tentang apa yang aku minta kepada kepada kepadanya? Telah datang kepadaku dua orang laki-laki. Yang satu duduk di sebelah kepalaku, sementara yang lain duduk di samping kakiku. Kemudian yang duduk di samping kepalaku dia berkata kepada yang lainnya, "Apa yang terjadi kepada laki-laki ini?" Maka yang satu menjawab bahwa dia kena sihir. Siapa yang mensihirnya? Yaitu Labid ibnu Aksom. Labid ibnu Aksom seorang dari Bani Zuraik, yaitu sekutunya Yahudi dan dia adalah orang munafik. Ya. Di mana dia kena sihir? Kemudian beliau menjawab, orang-orang tersebut mengatakan bahwa uh, benda sihir yang ditaruh untuk Nabi adalah ditaruh di sebuah sumur, yaitu di dinding sumur yang disebutkan di sumur Zirwan. Dan dia kemudian Aisyah mengatakan, lalu Nabi SAW mendatangi sumur tersebut, lalu mengeluarkannya. Inilah sumur yang telah diperlihatkan kepadaku. Kemudian airnya seperti air yang bercampur dengan al hina yaitu dengan air pacar. Seakan-akan nah, uh, eh, harus syaitin yaitu uh, apa namanya ini nakhl yaitu rantingnya seperti kepala syaiton Kemudian beliau mengeluarkan ya buhul-buhul tersebut ya lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan. Maka di sini bisa kita ambil faedah yang termasuk disebutkan dalam sebuah buku yang judulnya uh, Ilaju Amrodil Jan di antara cara untuk melepaskan diri dari sihir adalah kita mencoba untuk mendatangi tempat-tempat yang sekiranya diletakkan di situ buhul ya dan di dalam kitab tersebut disebutkan ya alhamdulillah kitab itu sudah ada terjemahannya disebutkan biasanya orang tukang sihir itu ketika mau menyihir orang, ya, ini mungkin berbeda satu tempat dengan yang lainnya, mereka menanyakan nama ibunya. Ya, menanyakan nama ibunya. Ya, kenapa demikian? Karena tukang sihir itu tidak mau mengakui pernikahan yang sah. Dan menanyai nama orang yang mau disihir. Kebetulan di sini adalah Nabi Muhammad huruf mim dengan ibunya Aminah huruf mim maka kesamaan huruf ini akan memberikan petunjuk pada tukang sihir tersebut untuk meletakkan buhul, untuk meletakkan alat-alat yang dipakai untuk menyihir orang. Mim simbol dari kata ma yaitu air. Maka diletakkanlah buhul tersebut di dalam air. Ya. Demikian pekerjaan tukang sihir ya, di mana kita disuruh berlindung dari tukang sihir tersebut dan diantaranya adalah dengan ayat atau dengan surat al falak Ya, sebagaimana Allah berfirman, "Wa bin syarrin nafasati fil 'uqad." Kami berlindung dari kejelekan orang-orang yang meniup yaitu tukang sihir. Ikhwan fid din rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga dalam sebuah hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda datang kepada beliau malaikat Jibril lalu Jibril mengatakan istakaita ya Muhammad faqala na'am faqala bismillah arqika min kulli da'in yu'dhik wa min syarri wa min syarri kulli hasidin wa 'ainin Allah yashfika akhrajahu Muslim wahai Muhammad apa engkau mengeluh sakit iya maka Jibril mengatakan dengan nama Allah aku merukyahmu dari setiap penyakit yang menyakitimu dan dari setiap kejelekan orang yang hasad, orang yang dengki dan dari ain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkanmu. Maka hukum dari rukyah adalah boleh ya meskipun uh, kita dianjurkan jangan minta untuk dirukyah karena di antara orang yang masuk surga tanpa hisab adalah mereka yang tidak minta didukiah. Alladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang tidak minta didukiah, orang-orang yang tidak minta dikai yaitu di uh, sulut dengan api yang panas sehingga bisa lepas dari sakitnya. Kemudian orang-orang yang percaya dengan burung dan juga kepada Allah mereka bertawakal, merekalah orang-orang yang akan mendapatkan surga tanpa hisap, Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Ikhwan Fiddin Rahimani wa Rahimakumullah. Ini diantara keutamaan-keutamaan surat Al-Falaq. Di samping surat tiga ini, yaitu surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan surat An-Nas kita membaca setelah selesai sholat ya seperti sholat zuhur habis membaca zikir-zikir kita membaca hal tersebut di samping itu dibaca pada pagi hari dan sore hari masing-masing tiga kali di samping itu juga kita bisa membacanya untuk kurkiah dan juga ketika mau tidur di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha kana idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi thumma nafasa fihima fayaqra'u fihima qul huwallahu ahad وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده بدأ bihima ala ra'sihi wa wajahihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dhalika thalatha marrat akhrajahu al-Bukhari an Aisyah radhiyallahu taala anha Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila apabila beliau hendak tidur, beliau menuju ke tempat tidurnya setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak beliau yang mulia kemudian beliau meniupnya. Ya. Meniupnya dia an-nafas di sini berbeda dengan menyembur ya tanpa menggunakan ludah. Meniupnya. Kemudian beliau membaca ya habis meniup beliau membaca qul huwallahu ahad dan juga qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Ya. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak yang sudah ditiup dan dibacakan ketiga surat ini, ya, mengusapkan semampu beliau kepada jasadnya, ya, semampunya. Mana jasad yang bisa disentuh dan bisa diusap dengan kedua telapaknya? Dan beliau memulai mengusapkan tersebut dari kepala dan wajah beliau kemudian kepada jasadnya yang lain, kepada badan yang lain. Dan beliau melakukan hal tersebut sebanyak tiga kali. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pendengar Radio Raja dimanapun anda berada. InsyaAllah pada sore hari ini banyak kita mendapatkan manfaat dari surat-surat yang sudah disebutkan tadi, kapan dibaca, untuk apa, apa keutamaannya. Namun jauh lebih baik dan lebih benar apabila kita memahami makna penjelasan dari ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falak." Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabbil falak. Rabb di sini adalah penguasa atau pemilik. Adapun makna al-falak maka di sini para mufassir memberikan beberapa makna. Di antaranya adalah maknanya as-subuh, yaitu waktu subuh. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Muhammad bin Uqail an Jabir dan juga berkata Al-Aufi al dari Ibnu Abbas maknanya adalah as-subuh. Ya. Kemudian ada juga yang mengatakan dari Ali bin Abi, Abi Talha dari Ibnu Abbas makna al-falak adalah al-khalq yaitu al-khalqu makhluk semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala maka disebut dengan al-falak. Ya. Dan Al-Syaukani mengatakan di dalam tafsirnya yaitu Fathul Qadir Al-Jami' baina fannir riwayah wa dirayah min ilmu tafsir wa qila huwa kullu ma infalaqa an jami'i ma khalaqallahu min al-hayawan wasubuh wal habba wan nawa wa kullu وغيره min nabatin wa ghairih qalahul hasan beliau mengatakan eh, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan al-falak adalah semua apa yang terbelah dari seluruh apa yang diciptakan Allah, baik itu hewan maupun waktu subuh Oh, kemudian juga biji-bijian dan juga tumbuh-tumbuhan, buah-buahan ya. dan semua dari tumbuh-tumbuhan dan lainnya sebagaimana juga yang disebutkan dan dikatakan oleh Al-Hasan dan Abduhak. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan hazal qaul yashhad lahu al-insyiqaq fa innal falak asyaq. Ya. Falaktu syai'a falakon syaqaqtuhu. Beliau mengatakan kata-kata al-falak ini maknanya al-insyiqaq ya. Al-insyiqaq ya. makna al-falak adalah asyak yaitu terpecah atau terbelah. Kalau orang mengatakan falak tu syai'a falakon aku memecah sesuatu dan dia terbelah atau terpecah. Maknanya syakok tuhu aku membelahnya. Wa taflik mithluhu yuqal tuhu wan falako wa tafallako yaitu terbelah dan terpecah. Maka kullu ma infalaqa an syai'in min hayawan wa subhin wa habbin wa nawa wa ma'in wa falak. Maka semua segala sesuatu yang terbelah dari sesuatu tersebut, baik itu dari hewan, waktu subuh. Kenapa waktu subuh dikatakan terbelah? Ya, karena dari malam kemudian menjadi menjadi siang sehingga terbelah. Ya Terbelahlah waktu tersebut dari malam kemudian berganti menjadi siang. Dan juga tumbuh eh, biji-bijian yang terbelah, maka juga disebut dengan al-falak. Demikian juga dengan air, maka disebut dengan falak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 96, "Falikul isbah." Ya, falikul isbah yaitu yang membelah waktu subuh dan juga beliau Allah SWT berfirman, "Falikul habba, falikul habbi wan nawa." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang membelah, yang memecah al-hab yaitu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Nah, ini di antara uh, makna al-falak. Demikian juga disebut oleh Syekh Nasir As-Sa'di dalam kitabnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi, uh, fi tafsir Al-Kalamil uh, Mannan bahwa makna al-falak adalah falikul habbi wan nawa wa falikul isbah yaitu yang membelah uh, biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan dan juga waktu subuh. Ya. Namun disebutkan oleh beliau yaitu oleh Syaukani bahwa jumhur ulama memberikan makna bahwa yang masuk dengan al-falak adalah al subuh sebagaimana dibenarkan oleh Ibnu Katsir. Maka maknanya qul a'udzu birabbil falak aku berlindung kepada Allah yaitu penguasa waktu subuh. Ada juga yang mengatakan makna al-falak adalah baitun fi jahannam, tempat di dalam neraka jahannam. Ya. kalau kita perhatikan makna-makna yang disampaikan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ketahuilah perbedaan tafsir pada sebuah makna oleh mereka disebutkan oleh Syekhul Islam bahwa itu adalah ikhtilaf tanawu, perbedaan yang tanawu bukan tadad. Maknanya bisa ini dan bisa itu. Sebagaimana beliau memberikan Syekhul Islam memberikan contoh seperti nama Nabi Muhammad adalah Ahmad, ya sebagaimana dalam hadis disebutkan أنا أحمد وأنا محمد وأنا الماهي الذي يمحى بي الكفر وأنا الحاشر الذي ينشر الناس على قدمي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده nabi aku adalah Ahmad aku adalah Muhammad aku adalah Mahi itu semua nama-nama beliau ya aku adalah Al-Hashir aku adalah yang nama-nama berbeda namun maknanya satu Demikian juga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan nama-nama seperti Ar-Rahman, mencontohkan nama-nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, nama-nama berbeda namun menunjukkan zat yang satu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kul a'udzu birabbil falak katakanlah wahai Muhammad aku berlindung kepada penguasa waktu subuh min syarri ma khalaq dari kejelekan apa yang telah dia ciptakan yaitu dari kejelekan semua makhluk ya. semua makhluk ai min syarri jami'il makhluqat dari semua kejelekan makhluk berkata Sabit Al-Banani dan Hasan Hasan Al-Basri Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan ya jahannam wa iblis wa dzurriyyati mimma khuliq ya dari kejelekan apa yang telah Allah ciptakan yaitu dari neraka jahanam, dari iblis dan juga dari keturunan-keturunannya. Karena bagaimana kita tidak mengatakan bahwa jahanam tidaklah jelek, bagaimana tidak mengatakan bahwa iblis tidaklah jahat, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan dan kejelekan iblis dari kejahatan dan kejelekan jahanam sehingga kita jangan sampai terjerumus masuk ke dalamnya baik masuk ke dalam tipu daya syaitan dan yang pada akhirnya akan terjerumus ke dalam neraka jahanam maka di sini kita minta kepada Allah min syarri ma khalaq namun kata-kata di sini meskipun sebagian ulama seperti Al Hasan Al Basri memberikan perincian ya namun di sini huruf ma ya, huruf ma yaitu minal asma al mausul ismil ismil mausul ya ismil mausul yang menunjukkan min al-fadil umum lafat-lafat umum jadi min syarri ma khalaq umum dari semua kejelekan makhluk baik kejelekan manusia kejelekan jin kejelekan syaitan kejelekan apa saja karena di sini lafaz umum bukan berarti ketika para ulama memberikan uh, makna tersendiri ya lebih spesifik bukan berarti terbatas kepada itu ini insya Allah menunjukkan betapa besarnya kejelekan dan kejahatan jahanam dan betapa besar kejelekan keburukan dan kejahatan iblis sehingga Al Hasan Al Basri beliau mengatakan yaitu memaknai jahanam dan iblis kemudian wa min syarri ghasiqin idza waqaba dan berlindung dari kejelekan ghasiqin idza waqab yaitu malam ketika dia dalam keadaan gelap gulita ya ghasiqin idza waqab dan al ghasiq di sini juga di ada mengatakan maknanya al qamar bukan hanya sekedar malam ya berkata mujahid ya, wa min syarri ghasiqin idza waqab ghasiqil lail idza waqab ghurubus syams yaitu kegelapan malam apabila ya telah terbenam matahari Kemudian Az-Zuhri mengatakan makna wa min syarri wasin idza waqab asy-syams idza gharabat yaitu matahari apabila dia telah terbenam. Qatadah mengatakan al-lail idza idza dhahaba yaitu pada malam hari ketika telah pergi. Dan juga ada sebuah hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami ya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha disuruh untuk berlindung sebagaimana Aisyah berkata dari Abi Salamah ya dari Al Harith bin Abi Salamah dia berkata, Aisyah berkata radhiyallahu anha, "Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi biyadi fa'arani al-qamar hina tala'a wa qala ta'awwadhi billah min syarri hadzal ghasiq idza waqab." Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil tanganku kemudian memperlihatkan aku yaitu memperlihatkan aku kepada bulan ketika dia ter terbit Kemudian beliau bersabda, berlindunglah kepada Allah dari kejelikan kejelekan hadal ghasik idha waqab. Dari kejelekan komar ini apabila telah terbenam. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka uh, di samping Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara umum min syarri makhluk wa min syarri ghasikin idza waqaba ini dalam bahasa dalam balaghah disebutkan adalah al-itnab. Setelah menyebut yang umum, kemudian menyebut yang khusus. Wa min syarri ma khalaq ini umum. Karena alfat umum yaitu isim mausul ma menunjukkan min syarri ma khalaq yaitu dari semua kejelekan makhluk. Lalu menyebutkan lebih khusus lagi, wa min syarri ghasiqin idza waqab dan dari kejelekan ghasik yaitu waktu malam apabila telah gelap gulita. Bukankah malam juga termasuk ciptaan Allah? Kenapa menyebutkan lebih khusus lagi? Kemudian juga lebih khusus lagi. Ini disebut dalam bahasa Arab dalam ilmu balaghah dengan al-itnab, yaitu menyebut khusus setelah yang umum. Apa tujuannya? Seperti dalam ayat Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian solat-solat dan solat wusta yaitu solat asar. Bukankah solat asar ini masuk pada bagian atau macam-macam solat? Ini namanya alitnab menyebut yang khusus setelah yang umum. Apa tujuannya? Menunjukkan pentingnya sesuatu yang khusus ya, ya telah disebut setelah yang umum. Ini menunjukkan pentingnya, menunjukkan ahamiyah ha, zikri al-khas ba'dal am. Menunjukkan bahwa penyebutan ini memberikan perhatian kepada kita bahwa ini penting. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang umum, di mana letak atau di dilalatu alfat bahwa itu menunjukkan umum min syarri ma khalaq berlindung dari kejelekan semua apa yang telah diciptakan Allah dari semua makhluk Kemudian menyebutkan wa min syarri ghasikin idza waqab dan dari kejelekan waktu malam yang apabila gelap gulita. Ya. Wa min syarri nafatsati fil 'uqad. Di sini mufassir mengatakan di antara Mujahid, Ikrimah, Al-Hasan Al-Basri, Qatada dan Ad-Dhahhak mengatakan ya dari kejelekan an-nafasat. An-nafasat adalah orang-orang wanita yang meniup fil uqad yaitu tukang sihir. Ya. Kita berlindung dari tukang sihir apabila mereka menyihir. Karena apa? Karena wajib hukumnya bagi setiap orang Islam percaya dengan adanya sihir dan merupakan ijma apabila tidak percaya dengan adanya sihir maka dia kufur kafir keluar dari Islam ya sebagaimana sebagian orang yang mengatakan bahwa orang yang kemasukan jin atau orang yang kena sihir hanya sekedar halusinasi sebagaimana sebagian orang mengatakan demikian ya Memang kita tidak semua orang yang ke, seakan-akan kesurupan atau kena penyakit kemudian kita katakan dia kena sihir atau kita katakan dia kesurupan jin. Namun tidak boleh juga orang menafikan secara mutlak bahwa jin itu juga bisa masuk ke tubuh manusia. Ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang makan harta riba orang-orang yang menghat riba dia akan berdiri ya kecuali berdiri seperti orang yang kesurupan jin ya la yakumuna illa kama yakumul ladhi yatakhabbatuhu syaitan. Mereka tidak akan berdiri nanti dari kiamat kecuali berdiri yang sempoyongan seperti orang yang kesurupan syaitan, yaitu kesurupan jin. Ini menunjukkan bahwa jin itu juga bisa masuk ke tubuh manusia. Maka orang-orang yang tidak percaya kepada ini, maka bisa kufur. Orang yang percaya tidak percaya kepada sihir bisa kufur. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga kena sihir? Ya beliau kena sihir yaitu oleh Labid bin A'sam dan beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini memberikan pelajaran kepada kita bagaimana kalau kita kena sihir. Maka caranya adalah kita bisa dengan diruqyah ya dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Jangan pergi kepada dukun, jangan pergi kepada paranormal, jangan pergi kepada ponari dan semuanya sebagaimana sekarang ini banyak kaum muslimin yang berbondong-bondong menjual akidahnya dan keyakinannya dalam rangka memelihara jasadnya, dalam rangka ingin memelihara badan kasarnya, sementara ruh dan roh rohaninya ini mereka korbankan, yaitu akidah dan keyakinannya, keyakinannya mereka korbankan hanya gara-gara melindungi jasadnya, tidak mampu untuk menahan rasa sakit. Oleh karena itu kepada kaum muslimin yang mendengarkan radio ini, yang sampai kepadanya suara ini, maka kami serukan kepada Anda semua, jagalah akidah-akidah kita. Jangan sampai kita jual, jangan sampai kita tukar dengan badan jasad kita yang kasar ini. Semuanya akan musnah. Maka jangan mengambil sebab-sebab yang tidak disyariatkan oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan zalim kepada hambanya dia melarang sesuatu kepada hambanya, sudah pasti akan diberikan jalan keluar. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang pada kita riba, maka Allah menghalalkan jual beli. Ketika melarang kepada hambanya zina, maka menghalalkan nikah dan seterusnya. Ketika melarang kita untuk mendatang, mendatangi tukang sihir, mendatangi paranormal, mendatangi dukun, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan yang lain. Likulli da'in dawa kata Nabi. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Namun Nabi SAW juga bersabda, Inna Allah lam umati sifa ma fima Allah 'alaiha. Allah tidak menjadikan bagi umatku obat yang Allah haramkan kepadanya. Demikian, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, maka bacalah ya ayat surat-surat ini ketika kita mau tidur, ya dan juga ketika waktu pagi dan waktu petang ketika kita setiap selesai sholat wajib maka kita jangan lupa untuk membacanya dan juga ketika kita merasakan sakit maka kita boleh merukyah dengan ayat-ayat ini demikian barangkali eh, kajian ini sampai di sini selanjutnya saya serahkan kepada Al-Ah Ihsan Tafadhol Mendengar oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pemaparan materi yang disampaikan oleh Al Ustaz Mahfud Umri hafizahullah taala dari tafsir ya secara ringkas dari penjelasan tafsir surat Al-Falaq dan An-Nas Kemudian kami buka sesi tanya jawab Kita angkat dari pesan singkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya pertanyaannya dari Ummu Novel di Bintaro Bagaimanakah merukyah untuk penyakit kita sendiri Ustaz Dan adakah waktu-waktu khusus untuk merukyah tersebut Jazakallah khair Iya Adapun waktu-waktu khusus Kami nggak mendapatkan keterangan itu ya Kapan kita bisa merukyah Ya bisa dengan membaca suratul fatihah ya atau kita membaca doa yang diajarkan Nabi yaitu Allahumma rabban nas Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifa'uk shifaan la yugadiru saqama. Ya. Ini yang bisa kita baca atau dengan tadi Rasulullah SAW membacakan surat Al-Falaq, surat An-Nas, ya, dan dikatakan al muabidat ini tiga surat secara sempurna, surat Al-Ikhlas, kemudian uh, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Kemudian di sini saya tambahkan sedikit tadi wa min syarri hasidin idha hasad ya dari kejelekan orang-orang yang hasad. Ya, ini uh, Nabi SAW bersabda, La hasada illa fisnatain. Tidak ada iri dengki kecuali dua perkara. Rajulun atahullah al-Quran, yaqrahu ana al layli wa ana an-nahar. Wa rajulun atahullah malan, Ya, yunfikuhu ana al wa ana Tidak ada iri dengki kecuali dua dalam dua perkara. Orang yang diberi Al-Qur'an dibaca setiap malam, setiap, setiap siang dan malam, kemudian orang diberi harta oleh oleh Allah diinfakkan setiap hari ya, siang dan malam. Maka kita boleh iri kepada itu. Adapun iri ya eh, kita berlindung kepada orang yang iri kepada kita, yang hasad kepada kita, sehingga apa? Sehingga tidak sampai dengki yang ada pada orang tersebut mempengaruhi pada kita dan uh, Allah Subhanahu wa taala melarang kepada orang yang iri dengki ya, karena sifat dengki ini uh, merupakan sifat yang bisa membakar kebaikan-kebaikan yang ada pada kita dan disebutkan oleh Syekh Muhammad Sultan bahwa orang yang dengki itu ada berapa keadaan dengki ingin melepas nikmat yang ada pada orang itu. Asalkan nikmat yang ada pada orang lain itu bisa lepas. Ya. Meskipun dia tidak kembali kepadanya. Nah, ini paling parah keadaannya, ya. Karena pokoknya orang tuh bangkrut, pokoknya jatuh. Nah, ini. Kemudian yang kedua, orang yang dengki, ya. Kemudian orang yang dengki ini ingin agar kenikmatan yang ada orang lain itu lepas dan pindah kepadanya sehingga dia melakukan perkara-perkara yang bisa melepaskan kenikmatan itu dengan memfitnah, dengan membuat makar-makar atau datang kepada tukang santet dan disihir. Nah ini. Dan yang ketiga adalah orang yang di, dihinggapi penyakit dengki, kemudian dia ingin melawan ya penyakit tersebut karena memang uh, penyakit dengki ini kayaknya merupakan apa namanya penyakit manusia yang sulit terlepas dari itu. Namun orang yang beriman ketika dihinggapi penyakit iri dengki ini, dia mencoba untuk melepaskan ya iri dengki tersebut dengan minta ampun kepada Allah. Kemudian dia menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang didengki. Ini sebagaimana penjelasan Syekh Nabi Muhammad Sultan dalam Qawaid wa Fawaid minal Arba'in An-Nawawiyah sehingga kita terlepas dari penyakit iri dengki. Dan penyair mengatakan kun lima dhallali hasida atadri ala man asa'tal adaba asa'ta ala Allah fi hukmihi li'annaka lam terdolima ma wahaba ya. katakanlah kenapa engkau dengki kepadaku tahukah engkau kepada siapa engkau telah berbuat jahat Ketahuilah sebenarnya engkau telah berbuat jahat kepada Allah Subhanahu wa taala karena engkau tidak ridho dengan pemberian Allah kepadaku. Ya. Eh, dan ini adalah penyakit yang harus kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berlindung kepada orang yang memiliki kedengkian, kejelekan orang-orang yang dengki kepada kita, maka lebih jauh dan lebih besar kita berlindung kepada Allah dari sifat dengki yang ada pada diri kita. Demikian. Baik, Ustaz. Kita angkat dari penelpon dari Budi tadi Bekasi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan. Ustaz. Iya, iya, Cucu saya Eh, badannya itu sering panas sudah ke dokter tapi nanti terus uh, udah habis sebenarnya panas lagi yeah, yeah. nah satu, satu dia kalau saya ngaji apa itu ya dia kalau nggak mau lari dia itu oh, yeah. kamar saya dia, dia masuk kamar saya saya lagi ngaji yeah. Hmm. baca al-baqarah gitu dia keluar iya. umurnya yeah. kira-kira tiga tahun yeah, nah yeah. sudah itu uh, agak rewel. Uh, eh, yeah. Oh, iya. Terus ya udah ke ini kadang-kadang saya baca rukia juga. Yeah. Iya. Uh, agak adem, adem hmm. gitu. Memang okay. Oh, ada iya. ceritanya sih Ustaz, tapi saya ceritain <laughs> panjang nanti. Hmm. Uh, eh, memang Emang di, di muka rumah saya ini memang hmm. ada orang musyrik, emang dia hmm. agak kelas sama mantu saya. Hmm. Jadi, jadi yeah. saya itu walau saya nggak tahu ya nggak mau nuduh, tapi yeah. begitulah kenyata, kenyataannya gitu. Yeah. Jadi Eh, nah, saya kan kadang-kadang saya rukyahi dia itu. Hmm. Cuman pertanyaan saya itu, eh, saya kadang-kadang kalau lagi main itu apa saya bisa merukyah dia? Gitu. Iya Iya, iya, iya. Itu saja. Eh, iya. Iya bisa juga. Ya, uh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam hmm, warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama kita merukyah itu tidak hanya penyakit yang di sebabkan karena jin hmm. atau karena sir tidak ya hmm. fisik dan non fisik baik itu karena jin maupun tidak karena jin bisa kita rukia kemudian juga jangan kita mudah-mudah untuk menuduh bahwa fulan fulan begini dan begini dan seterusnya maka ini kita harus hindarkan kalau toh ada tanda-tanda yang sangat besar kepadanya maka kita bacakan rukia meskipun itu penyakit bukan karena jin atau bukan karena sihir karena apa tetap ya kita dianjurkan dengan membaca Al-Qur'an dan itu bisa menjadi obat baginya Kemudian yang kedua dari pertanyaan apakah saya nun boleh membaca Al-Qur'an? Nah, ini para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Namun ada hadis yang sahih ya dari Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau bertanya kepada Nabi tentang apa yang harus dilakukan oleh ya, orang yang haid, apa yang dikatakan? If'ali kullama yaqulul hajj ghaira an ghaira an ghaira an bil bait. Akhrajahu Al-Bukhari ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam kerjakan, lakukan apa yang dilakukan orang yang orang yang haji, illa eh, kecuali jangan tawaf di, di Ka'bah." Maka mengatakan ya yang dilakukan oleh orang haji diantaranya aku baca Quran berzikir dan sebagainya ya yang dilakukan oleh orang haji itu tawaf Nah, oleh karena itu dengan hadis ini ya dan saya berpegang kepada hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya if ali kulla kulla di sini adalah ya lafat umum semuanya sampai ada taksis sampai ada yang mengkhususkan maka di sini silakan berbuat apa saja ya seperti juga membacakan ruqyah tadi membacakan Al-Qur'an sehingga uh, dengan hadis ini ya silakan berbuat apa saja yang dilakukan oleh orang yang haji orang haji berzikir orang haji baca Quran ya orang haji sa'i dan semuanya kecuali tolak karena tawaf itu ya, para ulama mengatakan kedudukannya sama dengan salat ghairu alla tatufi bil bait demikian Allahu alam kita kembali angkat dari telepon dari Pak Cipto Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Afwan dari mana tadi Pak? Eh, kita coba Cipondo Makmur, Pak. Ah, silakan, Pak. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan ini Pak Ustaz. Iya. E, di tempat saya tinggal ini udah kebiasaan kalau ya. sholat Jumat, iya. itu imam selalu memimpin e, dengan surat Al-Fatihah setelah selesai di sholat nih Pak ya. Oh iya. Nah, iya. selalu baca surat Al-Fatihah tiga kali, iya. Kulhu tiga kali, Nas tiga kali, Al-Falah tiga tiga kali. Iya. Yang saya tanyakan itu hukumnya bagaimana ya. dan e, keutamaannya untuk apa? Ya. Yang baik. kedua lagi itu Pak surat Al-Fatihah bagaimana hukumnya kalau dikirimkan kepada orang yang telah meninggal. Oh iya iya. Ya, itu iya. aja. Iya. Jazakallahu ya, khair. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, adapun zikir setelah sholat sebagaimana warid dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ya kita baca istighfar tiga kali Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah Allahumma antas salam, minkas salam Sampai akhir ya Sebagaimana yang kita baca Kemudian baca Subhanallah tiga kali tiga puluh tiga kali Alhamdulillah tiga puluh tiga kali Allahu Akbar tiga puluh tiga kali ya Kemudian itu dengan La ilaha illallah dahu la lah Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Kemudian membaca Ayat kursi Membaca surat Al-Ikhlas Membaca surat Al-Falaq membaca surat An-Nas. Kalau subuh dibaca masing-masing tiga surat ini tiga kali tiga kali dan di waktu maghrib setelah maghrib. Adapun sebagian ada orang ini tidak dibaca tapi membaca yang lain. Maka tentu saja kalau ditanya bukankah surat Fatihah ini umul kita? Bukan bukankah banyak keutamaan-keutamaannya? Iya. Namun ketika dibaca di waktu ya yang tidak pada tempatnya tentu saja tidak utama bahkan bisa masuk kepada perkara-perkara yang tidak disyariatkan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah waktunya dan ini tidak dibenarkan bisa masuk kepada kepada bid'ah. Dan sampai sekarang tidak ada yang menjelaskan ya dari hadis yang menunjukkan bahwa membaca hal tersebut maka bacalah ya seperti yang yang saya katakan tadi. Ya. Kemudian yang kedua menyampaikan hadiah bacaan dari Al-Qur'an. Maka Al-Imam Syafi'i beliau mengatakan tidak sampai hal tersebut. Karena apa? Disebut oleh Ibnu Ibnu Abil Aiz Al-Hanafi dalam Syarah Al-Aqidah Hawiyah nah bahwa para sahabat tidak pernah melakukan hal itu. Maka kalau kita melihat sekali lagi saya sampaikan surat Al-Ahqaf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala alladziina kafaru lil ladziina amanu law kana khairan ma sabaquna ilaihi." Orang-orang kafir itu berkata kepada orang yang beriman, "Seandainya itu baik, ya pasti mereka tidak akan mendahului kami," kata orang kafir kepada orang beriman. Siapa orang beriman? Mereka ada uh, Bilal bin Rabah, Amr bin Yasir dari kalangan budak. Dan ini artinya apa yang disegerakan oleh mereka itu berarti itu baik Nah, di sini Ibnu Katsir yang madhabnya Syafi'i, saya sampaikan sekali lagi, madhab alimam Ibnu Katsir ala Syafi'i, beliau mengatakan perbuatan, semua perbuatan dan perkataan yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, maka itu masuk kepada perkara yang namanya bid'ah. Demikian, Pak. Baik, Terus saja akan kita angkat dari pesan singkat Ada pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi Sebenarkah sihir itu bisa membunuh manusia? Ya. Bukankah tidak ada yang bisa mempercepat dan memperlambat ajal suatu makhluk kecuali Allah? Ya. Dan jika memang bisa bagaimana hal tersebut bisa terjadi Dan apa ada tanda-tanda khusus orang terkena sihir? Ya. Dari pendengar kita di Jakarta Timur Iya, iya, benar. Bisa-bisa terbunuh dengan dengan perbuatan sihir, dan tentu saja semua tidak lepas dari kehendak Allah ya. Dan ketahuilah ya, kehendak Allah itu ada dua macam. Ya, ada iradah kauniyah, ada iradah ada Adapun iradah kauniyah, semua orang yang berbuat baik, semua kejadian di alam ini adalah kehendak Allah. Sebagaimana orang mengatakan uh, apa yang dikehendaki Allah maka akan terjadi. Dan apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Orang yang sholat karena kehendak Allah. Orang yang meninggalkan sholat juga karena karena kehendak Allah. Orang yang mensihir juga karena kehendak Allah. Kalau Allah gak, gak berkehendak, pasti tidak akan terjadi. Dari ini namanya irodah kauniyah. Adapun irodah syar'iyah, ya itu kehendak Allah yang sifatnya syar'i yang mengandung mahabbah, mengandung cinta dan mengandung ridho Allah. Apakah Allah ridho kepada orang yang meninggalkan sholat? Tidak. Apakah Allah ridha dengan orang yang melakukan sihir? Tidak. Nah, maka di sini ya tidak lepas apa yang dilakukan oleh tukang sihir dengan kehendak Allah. Sebab kalau Allah gak berkehendak tidak mungkin itu terjadi. Tapi itu irodah kauniyah, bukan irodah syariah. Karena Allah tidak ridho, karena Allah mengancam kepada orang yang mensihir. Ya, dan apa kaitannya dengan ini dengan jiwa, nyawa semua sudah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah itulah sebagai penyebab saja dan Allah tidak ridho dengan orang yang melakukan itu dan tentu saja akan mendapatkan sanksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala waliyadzubillah. Demikian. Dan apa ada tanda-tanda khusus atau orang yang terkena sihir itu? Oh ya, ada adapun orang yang terkena sihir ya, ya kadang memang nampak ya seperti uh, apa namanya pernah datang kepada kami ya keluar apa namanya uh, kayak bina, binatang keluar binatang bukan kayak memang binatang dia lihat kemudian juga di perutnya itu diperiksa oleh dokter bahwa di situ ada pasir ya kemudian terdapat di situ apa namanya kaca-kaca itu semua adalah perbuatan-perbuatan sihir dan santet ya yang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun e, itu secara fisik ya bisa kita lihat dari dari situ. Misalkan tidak ya seperti dibawa ke dokter diperiksa dengan di laboratorium tidak didapatkan penyakit apa-apa. Namun orang ini mengeluh dengan kesakitan yang sangat ya seteman sementara dibawa ke dokter dia diperiksa di ini tidak terdapat penyakit sesuatu apapun di dalamnya maka ini ada kemungkinan juga disebabkan oleh sihir nah, oleh karena itu apapun penyakit apakah itu kena sihir atau bukan sihir maka juga boleh dan bahkan dianjurkan bagi kita untuk kita membacanya yaitu membaca Al-Qur'an terutama di sini adalah al-muawwidzat ya yaitu eh, al-ikhlas, al-falak dan an-nas. Demikian. Baik, eh, satu pesan singkat kembali kita angkat. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz apabila eh, seseorang terjangkit cinta buta Apakah bisa diobati dengan murkuyah diri sendiri dengan membaca ayat-ayat mau mau ya dari ya. pendengar kita di Ciputat? Iya, iya. Jadi uh, apa istilah cinta buta itu saya nggak paham yang apakah menghinggapi remaja. Oh uh, iya, apakah karena eh, kena pelet atau gimana atau memang dia memang suka kepada itu yang pasti kesukaannya itu adalah merupakan nafsu meskipun itu bukan kena pelet ya itu pasti dia digoda oleh syaitan karena apa karena bukan bukan sesuatu yang harus dicintainya miliki dulu baru cintai dimiliki baru dicintai ya nah, maka ya bisa diobati dengan Al-Qur'an karena dia mengalami penyakit ya ini Al-Qur'an ini, Mbak perhatikan di sini, wa nunazzilu Al Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an yaitu ya uh, sebagai obat syifaa'un nakirah yufidul umum, ya. Obat apa saja, baik itu obat yang sifatnya untuk penyakit jasmani ataupun obat yang sifatnya untuk penyakit rohani. Seperti pada yang terjadi pada zaman Nabi orang yang kena e, sengatan binatang berbisa kemudian dirukyah oleh para sahabat dengan apa? Dengan membaca suratul Fatihah. Demikian. Taip. Dari pesan singkat kembali dari dari di Rawamangun, Ustaz. Bagaimana kalau uh, Anda sakit, terpaksa Anda minta dirukyah dan bagaimana hukumnya, Ustaz? Ya. Ya boleh boleh saja ya sebagaimana penjelasan si Abdul Rahman bin Hasan ya bin Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid maka hukumnya boleh untuk minta dirukyah. namun ya namun tidak nantinya tidak termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa tanpa hisab maka sebagian orang mengatakan jangan yang sakit yang minta tapi yang lain sehingga datang untuk merukyah. demikian Taib dari Umurio ya di Bintaro, lo di Bintaro. Assalamualaikum warahmatullah. wabarakatuh. anak saya sakit sejak usia satu tahun hingga kini usianya 21 tahun ya. dan belum juga bisa berjalan dan saya memohon eh, mohon doa Ustadz agar saya selalu diberikan kesabaran dan dalam merawatnya. Iya. Jazakallah khair. Ya, masya Allah bu ya, mudah-mudahan bersabar ya karena setiap musibah yang menimpa orang beriman itu itu adalah merupakan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan syarat kita harus bersabar. Dan semoga ibu ya yang diberikan apa cobaan yang seperti ini jangan putus asa dengan rahmat Allah, larilah datang kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin sepenuhnya bahwa di balik semua itu pasti mengandung hikmah, di balik semua itu pasti mengandung kebaikan yang kita barangkali tidak memahaminya, hanya Allah Subhanahu wa taala dan Allah sangat sayang kepada hambanya. Setiap musibah ya pasti itu akan e, mengandung kebaikan bagi seorang hamba bahkan sampai duri pun yang menusuk kaki orang beriman yang dia bersabar dia mendapatkan kebaikan maka eh, Nabi bersabda aja li mu'min fa in amruhu khair ya idza asabu sarra syakara fakana khairan lah wa idza asabu dharra sabara fakana khairan lah kama qala sallallahu alaihi wasallam sungguh menakjubkan orang beriman itu semua urusannya baik semua perkaranya baik apabila dia ditimpa atau mendapatkan kebaikan kenikmatan dia bersyukur dan itu menjadi kebaikan bukankah banyak orang mendapatkan kenikmatan kabar syukur dipakai untuk berfoya-foya dipakai untuk bermaksiat kepada Allah dan apabila orang beriman itu ditimpa musibah dia bersabar ya dan dia bersabar untuk menjadi kebaikan dia bisa menarik hikmah dia bisa me, mm, eh, ketika dia sa diberi sakit dia sadar ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya dan itu menjadi kebaikan dan banyak orang yang bersabar sehingga mengakhiri hidupnya dengan maaf barangkali nggak kuat dengan rasa sakit kemudian gantung diri, nggak kuat dengan rasa sakit minum obat overdosis sehingga bisa menyebabkan kepada kematiannya. Maka bersabarlah ibu yang mendapatkan musibah begini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala ibu dan juga kepada anak ibu dan semua keluarga bisa bersabar bahwa semua itu tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala meskipun kita sudah berusaha dan berusaha dan jangan berhenti dari berusaha, berdoa serta bersabar. Demikian. Baik, saat kita berikan kesempatan bagi para pendengar yang ingin bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, dengan siapa Bapak di mana? Dari Abu Rizal. Di di mana Bapak? Di Ujung Tengah. Baik, silahkan. Ya Ustaz, ini Ustaz. Ya. Uh, terkait dengan masalah dan petang. ya. Itu dilaksanakan di uh, sholat habis sholat subuh dan sholat asar itu Ustaz ya. Iya, iya. <clears throat> Seandainya itu dilaksanakan di rumah, itu apakah uh, uh, boleh? Ya. Dan yang kedua, dan yang kedua, apakah kalau itu tidak dibacakan setelah sholat, ya. apakah uh, apa namanya sholatnya kurang sempurna atau bagaimana Ustaz? Iya, iya. Ya. Iya. iya. Eh, ya. Ya. Baiklah. Uh, Itu dibaca setelah subuh ya sampai apa namanya eh, terbit matahari ya bil ghudubi wal asol. ya al ghudu itu adalah waktu di pagi hari sampai terbit matahari wal asol sampai terbenamnya matahari maka tidak disyaratkan langsung dibaca setelah sholat tidak tidak tidak disyaratkan seperti itu namun ya, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam li an aquda ma'a qaumin yadhkuruna Allah taala min salatil ghadat hatta tatlu asy-syams ahabbu ilayya min an a'tika arba'atan min walad Ismail wa li an aquda ma'a qaumin yadhkuruna Allah taala min salatil 'asr ila an taghriba asy-syams ahabbu ilayya min an a'tika arba'ah Nah, akhirnya Abu Dawud wa hasanu al-Albani. Aku duduk bersama orang yang berzikir kepada Allah dari surah subuh sampai terbitnya matahari lebih aku sukai daripada membebaskan empat dari keturunan Ismail. Dan aku duduk bersama orang yang berzikir kepada Allah. Ini bukan berarti zikir bareng-bareng ya Pak ya. Ini ya, lebih baik daripada eh, setelah surah asar sampai matahari terbenam lebih baik daripada aku membebaskan empat dari keturunan Nabi Ismail. Bukan berarti kita membacanya langsung setelah subuh. Kalau membaca itu setelah subuh silahkan. Ya, ah, apa boleh baca di rumah? Boleh baca di rumah. Ya boleh dibaca di rumah dan tidak langsung dibaca setelah subuh, boleh dibaca di rumah dan membacanya ya ya apa namanya usahakan waktu sampai matahari terbit. Ya, kalau emang lupa atau apa silakan setelah baca matahari terbit gak ada masalah. Demikian. wa a'lam. Baik, kita angkat dari pertanyaan pesan singkat. Ustaz, mengapa orang yang minta dirukyah tidak termasuk 70 ribu orang yang bisa masuk surga tanpa hisap? Jazakallah khair. Ya, karena hadis Nabi saw menjelaskan hal itu. Ya, yang akan masuk surga tanpa hisap adalah alladzina la istarkun, wa la yaktabun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim tawakkalun. Orang yang tidak minta dirukyah istarqa istirqa yaitu ala wazni istaf'ala ya ala wazni istaf'ala yaitu minta untuk dirukia kemudian tidak minta uh, tidak percaya kepada burung-burung kemudian tidak minta dikai ya kepada Allah mereka bertawakal kenapa karena mereka tingginya tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala tingginya keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala tingginya tawakal dia sehingga tidak mau menggantungkan kepada yang lain kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala namun bukan berarti tidak boleh ya bukan berarti tidak boleh. Demikian. Baik, saat kita angkat dari telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, dengan siapa Bapak di mana? Dari Abu Abdullah Yazid di hmm. Tanjung Priok. Baik, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, mau nanya ini, ya. saya kan kalau tidur sering kena rep atau rep Kena apa? Rep-rep gitu. Iya enggak apa itu Kalau tadi setengah sadar gitu. Jadi oh, kalau iya, iya. melek tapi rasa terhimpit gitu. Itu mm -hmm. apa hmm. perasaan saya aja apa hmm. karena ada jin ganggu gitu. Iya, iya. Itu saja, ya. Pak. Ya, ya Allah. Ya. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Allah alam bisawab. Apakah Bapak mungkin apa uh, mungkin ada masalah atau apa yang lain-lain ya? Yang pasti ya uh, kita mau tidur bacalah doa-doa ya kalau bisa wudhu ya kemudian baca doa Tum, yang diantaranya kumpulkan kedua telapak tangan ya kemudian tiuplah ya tuh tuh tiga kali ya bukan diludahi tapi ditiup tiga kali ya kemudian bacalah A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad sampai akhir, kemudian bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falak sampai akhir, kemudian bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin sampai akhir, kemudian usaplah dimulai dari kepala, kemudian wajah, kemudian semua badan yang mampu kita sentuh, yang mampu kita kita usap dengan kedua telapak tangan tersebut dan lakukan hal tersebut tiga kali sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Taib, saat kita angkat kembali dari Ibu Suwarni di Cibubur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Taib, silahkan Ibu. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ini mau nanya tentang yang uh, orang yang masuk surga tanpa hisap tadi. Ya. Apakah kalau dia melakukannya itu, ya mis misalnya percaya kepada penyi-penyi burung, terus uh, minta dirukia dan sebagainya itu, kalau dia mengelakukannya sebelum uh, se, se sebelum uh, sebelum dia tahu atau masa yeah. Hmm. jahiliyahnya apakah yeah. Hmm. ini juga termasuk orang yang uh, tidak masuk sur yeah. tidak masuk surga tanpa hisab tadi eh, yeah, iya. Itu yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah Ya, sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasula." Kami tidak mengadab hatta naba'atha rasula. Kami tidak mengadab sampai kami mengutus rasul. Maksudnya apa? bahwa orang yang belum sampai kepadanya hujah, belum sampai kepadanya ilmu tentang masalah itu, insya Allah ini termasuk yang dimaafkan dan kami tidak mengazab wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula dan kami tidak akan mengazab tidak akan menyiksa orang-orang yang sampai belum sampai kepadanya hujah hingga sampai kepadanya rasul artinya sampai kepadanya dakwah demikian oleh karena itu di sini kita harus ngaji jangan sampai salah memahami ya kalau gitu mendingan kita nggak ngaji sehingga kita nggak kena hukum ya ini malah berat ya, karena apa karena sudah sampai kepadanya dia hujah sebenarnya yaitu di sana ada banyak perkara yang harus dipahami dan dia tahu ya kalau di situ ada tempat ngaji yang harus dia pahami dia dengar nah maka ini hati-hati ya kalau dia beralasan belum kena hujah karena dia nggak mau ngaji itu beda kalau orang gunung ya orang e, yang belum tersentuh dakwah itu masuk di dalamnya tapi orang-orang yang ini mendengar tapi nggak mau datang Nah, ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita jangan sampai seperti itu. Baik, Ustaz, kita angkat kembali dari eh, Bapak Ridwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi iya, wabarakatuh. Ya, silahkan Bapak. Uh, terima kasih. Saya menanyakan ini mengenai sholat sunnah Ustaz. Iya, Pak. Uh, terutama qobliyah kan iya. lebih utama di rumah. Iya. Nah, terus uh, ya walaupun tidak selalu terutama subuh dan zuhur saya selalu usahakan di rumah, namun kadang-kadang tidak pas uh, mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Oh, iya, Mana iya. lebih abdul Pak Ustaz? Karena pernah iya. saya dengar iya, iya, eh, iya. Uh, mendapatkan takbiratul ihram imam iya. itu uh, ada keutamannya juga. Mohon penjelasan iya, Ustaz. Iya betul. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang Nabi SAW bersabda Afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Seutama-utamanya salat seseorang itu di rumahnya kecuali salat wajib Nah, maka kalau memang kita sudah terbiasa menjaga waktu dan menjaga batas waktu sehingga kita mendapatkan sholat sunnah, semuanya sholat sunnah. Ya, selain sholat wajib kita kerjakan di rumah, kemudian kita sudah terbiasa mendapatkan takbiratul ihram. Kemudian suatu saat ya dengan kebiasaan kita ini ada penghalang entah karena kesiangan atau karena apa sedikit terlambat waktu kita atau mungkin yang biasa azan biasanya sekian waktu kita perkirakan kemudian lebih cepat dia lakukan maka insya Allah kita akan tetap mendapatkan ya pahala karena kebiasaan kita tersebut. Karena apa? Karena tidak ada apa namanya tidak ada kesengajaan bagi kita untuk melakukan hal tersebut. Ya, mudah-mudahan seperti itu. insya Allah. tapi kalau seandainya uh, satu menjadi satu kebiasaan saat iya. Yeah. Uh, terlambat dengan takbiratul ihram. Hmm. Uh, sedangkan ada satu hmm. kita harus membatalkan satu sunnah ya. Hmm. Kemudian ya. mengikuti sunnah uh, wajib. Bahkan ya. kalau kita mendengarkan iqamah, ya maaf ini uh, belum sambung. Kalau kita misalkan mendengarkan komat sudah sudah komat muadzin ya, kemudian kita dalam keadaan sholat sunnah di rumah maka kita batalkan sholat sunnah kita sehingga kita segera datang ke ke masjid. Lebih-lebih pernah di saat sholat subuh ya komat sudah dikumandangkan sementara ada sahabat yang masih sholat ya maka beliau mengatakan apakah sholat subuh mau jadikan empat rakaat beliau ya kesannya marah Nah, oleh karena itu, ketika kita sholat sunnah, kemudian koma sudah dikumandangkan, maka kita batalkan. Kecuali kalau kita memang bisa menyegerakan ketika sholat sunnah, tinggal sedikit saja. Sementara komat masih panjang dari awal, kita tinggal ruku atau apa, kita percepat sholat kita. Ya, sehingga uh, kita dapat dapat semua karena ada ayat mengatakan la betul malakum jangan kamu membatalkan amal-amal perbuatan kalian. Nah, namun di sini ada ah, jangan membatalkan sini kalau nggak ada alasan. Tapi kalau ada alasan seperti adanya komat, maka kita batalkan supaya dapat dua-duanya tidak membatalkan dan kita juga tidak terkena ya, komat sudah batalkan sholat kita. Kalau memang itu waktunya sangat sempit, artinya itu sedikit, tinggal menyelesaikan sholat kita, maka kita percepat. Nah, demikian. Tapi kalau di awal takbir ada akomat, maka segera batalkan. Atau dapat satu rakaat, ya kemudian kita rakaat berikutnya sudah bisa kehilangan dengan takbir ihram, maka segera kita tinggalkan. Terutama kalau sholatnya di masjid. Demikian. Baik, selanjutnya kita angkat uh, dari pesan singkat dari Umu Ilham di Kota Legenda. Ustaz mohon diulang kembali tentang iradah kauniyah dan iradah syariah ya, beserta ya. dengan contohnya. Iya. Jazakallah ya. Oh iya, tadi saya sampaikan ya ada kehendak Allah itu ada dua macam, iradah kauniyah dan iradah syariah. Adapun iradah kauniyah ya seperti orang mengatakan ya apa yang dikehendaki Allah itu akan terjadi pasti terjadi dan apa yang tidak dikehendaki Allah maka tidak akan terjadi. Uh, kalau saya bertanya kepada saudara misalkan apakah semua kejadian yang ada di dunia ini atas kehendak Allah? Saya yakin akan menjawab iya sesuai dengan kehendak Allah. Apakah orang yang sholat dan bersedekah zakat apakah atas kehendak Allah? Maka pasti menjawab iya Allah. Namun berapa banyak jawaban yang saya dapatkan ketika saya tanya apakah orang berzina atas kehendak Allah? Jawabannya dengan lantang tidak secara mutlak. Maka ini tidak benar. Yang benar adalah semua kejadian adalah atas kehendak Allah, termasuk orang sholat, termasuk orang zina. Namun bedakan orang yang sholat ini kehendak Allah kauniyah dan juga Allah syar'iyah. Iroda kauniyah masuk, iroda syariah masuk. Yaitu iroda kauniyah bahwa semua kejadian di dunia ini atas kehendak Allah. Irodah syariah bahwa kehendak Allah yang syariah ini mengandung riba dan mahabbah, riba dan cinta Allah. Dan orang berzina kehendak Allah irodah kauniyah, tapi tidak masuk irodah syar'iyah. Kenapa? Karena Allah tidak ridho dan tidak cinta kepada orang yang berbuat zina. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a Janganlah kalian mendekati zina, ini larangan. Maka larangan ini tidak bertolak belakang dengan kehendak ya Allah yang sifatnya kauniyah. Ya, disinilah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Taip, Sat. Kembali kita angkat dari pesan singkat uh, dari pendengar kita di Jakarta. Tadi disebutkan bahwa suatu fatihah tidak akan sampai kepada uh, eh, semajid ya, Sat, ya? ya dalam ya. menghadiahkan bacaan. Ya, Lalu amalan ya. amalan-amalan apakah yang bisa dilakukan uh, ya. seorang anak ya, kepada ya, ya. orang tua yang sudah meninggal? Ya, betul. Jazakallah ya. khair. Ya. Adapun amalan yang lain yang bisa sampai kepada yang meninggal baik dari anak maupun orang lain Ya, ini ulama ini sebagian orang membatasi kepada anak tapi tidak sebagaimana penjelasan Ibn Abil Iz Al-Hanafi terhadap ayat wa allaisa lil insani illa sa'a tidaklah bagi seseorang kecuali yang dia usahakan maka ketika dia mendapatkan istri yang solehah itulah usahanya dia ketika dia mendapatkan anak yang soleh itu adalah usahanya dia ketika dia mendapatkan apa namanya rekan-rekan yang sa yang baik, yang soleh, maka itu usahanya dia. Ketika orang tersebut meninggal dunia, istrinya kemudian menginfakkan hartanya dengan tujuan pahala yang diberikan kepadanya itu sampai Ya, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang wanita yang datang kepada Nabi bahwa ibunya meninggal. Ya, kemudian dia mau bernadar, apa kalau sudah sampai kepadanya? Sampai kepadanya pahalanya. Kemudian juga haji. Ya, ini tidak terbatas kepada anak. Ya, ini penjelasan Ibnu Abil al Hanafi dalam Syarah Al-Aqidah Hawiyah. wa Allai lil insani illa ma Tidaklah bagi seseorang itu kecuali yang diusahakan. Nah, yang diusahakan itu adalah termasuk ya istri yang solehah atau ist, ist, ist, eh, suami yang soleh, anak yang soleh yang soleha, kemudian teman-teman. Maka ini masuk ke dalamnya. Maka yang bisa sampai kepada orang meninggal adalah seperti sodakoh yang pahalanya diniatkan kepadanya. Kemudian haji yang pahalanya diniatkan kepadanya. Kemudian juga doa. Eh, bagaimana Allah berfirman, Rabbana firlana wal ikhwanan ladhina sabakuna bil iman. Wa taja'al fi lil ladhina amanu. Dan juga Nabi SAW bersabda ketika habis beliau menguburkan eh, salah seorang sahabat yang meninggal. Beliau mengatakan, Eh, istaghfiru li akhikum was'aluhu tasbit fa innahu an yus'al. Mintakan ampun untuk saudaramu dan mintakan baginya at-tasbit karena dia akan ditanya sebentar lagi. Maka doa, sodakoh, haji, korban ya korban kita pahalanya ditujukan kepada yang meninggal itu sampai sebagai bagaimana penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' fatwa dan juga Syekh Abdul Aziz Ibnu Bas rahimahullah taala dalam fatwa beliau demikian Taip, saat ada beberapa pertanyaan yang sama dan kita ambil satu kesimpulannya. Uh, apabila anak kita terkena sihir saat ya, atau mungkin semacam uh, pelet seperti itu, apakah kiat-kiat kita sebagai orang tua untuk uh, mengembalikan kepada kondisi normal saat? Ya. yeah. khair. Yeah. Bacakan surat Al-Baqarah ya. surat Al-Baqarah ini Masya Allah Baca surat Al-Baqarah Barang siapa yang baca surat Al-Baqarah di rumahnya Maka syaitan tidak akan masuk ke dalamnya ya kemudian jangan ya tentu saja seperti orang berdoa jangan langsung minta dikabulkan ya bersabar ya dan Nabi mengatakan apa namanya eh, yusta yustaja bulakum malam ya'jal fayakulu ya, ya da'autu uh, da'autu walam yustajab li ya setiap kalian ini akan dikabulkan doanya kecuali orang yang terburu-buru. Siapa orang terburu-buru itu? Orang yang mengatakan, "Da'awtu rabbi walam yustajab li." Aku sudah berdoa kepada Allah tapi tidak dikabulkan. Ah, ini rukyah ini adalah doa. Membaca Al-Quran untuk merukyah orang, merukyah saudara itu doa. Kalau kita tidak dikabulkan, jangan kita, wah saya nggak dikabulkan, merasa belum suci, belum bersih, ini jangan. Ya, Is, uh, mintalah kepada Allah, ini astajib lakum mintalah kepada aku, pasti aku akan kabulkan dan harus bersabar. Jangan langsung minta disegerakan, ya bersabar dan kemudian paling penting perhatikan adab-adab di dalam kita berdoa sehingga bisa mempercepat dikabulkannya doa kita. Kalau toh belum dikabulkan oleh Allah, jangan sampai mengatakan aku sudah berdoa, aku sudah meruqyah tapi tidak dikabulkan. Ini tidak dibenarkan. Demikian. Dan satu penelpon terakhir mungkin kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Pak Ali. Di mana Pak? Dalam Pramuka Pak. Taip silahkan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustaz ini kalau saya mengambil wudhu kalau apa ya, kalau kena hewan yang hewan yang di hewan yang diharamkan dagingnya jadi semua kotoran yang keluar dari dia kan haram Ustaz. Jadi mesti dicuci tujuh kali. Bagaimana nah, kalau kita memegang bulunya, misalnya bulu anjing atau bulu babi ya Ustaz? Apakah kita harus juga mencuci tujuh kali Ustaz? Terima ya, kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum Ya ini adalah khilaf bainal ulama Ada yang mengatakan hanya air liurnya saja Tapi pendapat yang diambil oleh Seperti uh, Imam musyafi'i Yang juga dinukil oleh uh, Syekh Abdullah Al-Bassam Dan Tadul Ahkam min bulughil maram ya semuanya itu najis semua dari bagian anjing itu najis karena apa karena uh, kemungkinan air liur, air liur itu juga menempel-nempel di di tubuhnya. Demikian yang disebutkan oleh Abdul uh, Abdullah Al-Alubassam dalam Tadul Ahkam min Bulughil Maram ya, dan mengambil pendapat dari Al Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala wallahu alam. Itu hal uh, perkara khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan hanya air liurnya saja. Demikian. Baik, Ustaz. Sebagai satu kesimpulan akhir untuk menutup kajian kita, Fadil, ya. Baiklah dari kajian akhir apa namanya kesimpulan akhir dari kajian kita sore hari ini adalah Pertama, mari kita amalkan semaksimal mungkin selama kita mampu, yaitu apa yang sudah kita pelajari sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kali ini juga sekarang juga kalau sekalian belum baca surat ayat kursi, bacalah, masih ada waktu sampai menjelang maghrib. Kemudian baca juga surat Al-Ikhlas, surat al falak, surat An-Nas masing-masing tiga kali. Ya, dan dilanjutkan dengan doa yang lain. Oh, saya tidak mampu, sudah semampunya. Hanya mampu ayat kursi sudah itu saja dulu. Kemudian minta kepada Allah besoknya diberi kemampuan lagi untuk melebihi dari itu. Terus begitu. Nah kalau memang mampu untuk duduk, mungkin bagi yang lancar membaca, belum hafal, buka buku. Ya, Hisul Muslim atau uh, ada buku eh, yang tulis oleh Ustaz kita Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawas yaitu tentang wirid dan doa. Buka duduk menghadap kiblat ya. Kalau memang mampu, mungkin tidak makan waktu sampai setengah jam kalau memang tidak mampu, sambil menyapu, sambil apa saja, jangan sampai lupa meskipun hanya satu ayat saja, sampai bertahap dan bertahap sehingga dan rasakan nikmatnya dan kelezatannya sehingga kita merasa butuh. Ya, nah, apalagi kita sudah pelajari bagaimana keutamaannya, kita pelajari bagaimana tafsir penjelasan dari ayat ayat tersebut meskipun sangat ringkas sehingga apa mendorong bagi kita untuk senantiasa membacanya. Kemudian jangan lupa ini ayat ini di samping dijadikan sebagai wirid kita juga bisa dipakai untuk meruqyah diri kita sendiri.